Bismillahirrahmanirrahim. Ola Aisyiduna Ibrahim di salah satu asyar. Ini kan Ibrahim bin Adam tanggal lima wajat tadi. Jenengan kok sakit zuhud niku ngangge resep nopo. Ola jawab Aisyiduna Ibrahim. Dia jawab sopo gusti kita atau penjoro kita. Sopo Ibrahim Ibrahim bin Adham Dawe aku iso zuhud di Sarah Satya Syah sebab Ngakoni tolong berkop Ro'a itu kobro muhisan Ro'a itu ningali ingsun al kobro ing kuburan Tak tingali muhisan Engkang Apa ngasing no ya Wahsan mana nih asing ya, Wahsan mana nih asing Kau no Muhisan itu melansak no Otian tegese kang ngutus lil kulubi maring kaya kroati an mahbubati samping sing disenengi. Saking mahbub sing disenengi wong. Ya wahsyah manane sing ora nyaman. Walai salan ora ana iku mak serta ingsun sapa muklisun sapa wong sing menangno. Aku subuh itu mergo eling sok ning kuburan kok repot tenan. Eman Tegese ning kuburan ora ana wong yaskunu utawa yuskinu ya kang iso nentang sapa man kalbi ing ati ingsun. Wara itu lan ningali ingsun torikon ing dalan, tak tingali tawilan ingkang panjang. Ayo masafatan tegese jarak baik datang kang adoh. Akhirat ing dalam akhirat. Misalnya dia mati ya amat kita wajib sak juta tahun kas, berarti panjang sekali, panjang fisik disiksa mangan barang haram sing ora penting. Wale salan ora ana iku mak sertane ing sira apa zadun apa sangu apa bekal. Yu inu ni kang iso nulungi apa zat ni ingsun ala til kal masalah ing atase mengkono-mengkono jarak. Waraitul jabbar qadiyan itu lan ngali ingsun al jabbar ing dat sing jabbar. Dat sing iso memaksakan kehendake. Dat sing iso waseso sing iso maksa. Manane jabar wae di dikesendat ya garu kang iso mukso sapa lagi al ibadah ing pira kang bulok Dipeksa ala kuli ma ing es sakabehane perkara arep kang ngersakno sapa Allah ing Ingsun ningali Allah sing jabar kodian engkang sing ngekeki keputusan. Wali salan orane kuli keputusan apa hujjatun apa hujjat apa argumentasi utawa alasan. Aku agar harus ketemu pangeran, apapun pilihan saya, nak salah ya salah. Aku raiso di alasan yang ngarepe pangeran. Eh mati kesia perkara ya dulu kang nunjuk nopo koma. Eh mati kesia perkara mana nih kucel? Eh mati kesia perkara ya dulu kang nunjuk nopo koma. Alas hati dakwa ya ingatasi saya klaim ingsun. Atau pengakuan ingsun dakwa mana nih klaim. Jadi dakwa nak singa di alif bingkong nih mana nih klaim. Ya nak dakwah ngangge tak nih mana nih aja-aja nih pengiran tuh aja-aja dan nak nih itu klaim klaim itu kata sih udah hati hadis semua lalu pernah su tidak wahunu lalu pernah su kita wahunu Wal makalah tu asalnya tu asalah Ini makalah kang kedua langkah keping telung puluh An Sofyan Asori rahimahullah Sofyan Asori ditanggleti Annahu su'ila anil kunsi bila. Saat temen Sofyan Asori ku su'ila Dan kok sopo Sofyan anil unsi Sangking masalah nyaman di Jawa mana nih aring, aring nyaman. Tapi dia ini ditakoi resepnya nyaman bila Allah karena ta'ala. Nyaman be Allah itu sepundi ini mai kau kau buat alun subillah. Pakola mau kau sopo sudah nasori, Sufyanu Allah atas tanisa. Caranya kenyamanan be Allah latihannya Allah atas tanisa yang orang nyaman sih. Kau orang nyaman di kulit wajin kelan saben-saben wajah sobihin kang api kayak musyrikin tegese kang mencorok. Kau latih ojo geman delok sesuatu sing indah. Buktekno nak sing hakikate indah namung Allah tahu. Wala bisoten nan ora kelawan swara ta ibin kang enak. Jadi latih kowe ojo sering musik suara sing enak. Engko kok enak ngono kulino nikmati suara enak tapi sesuai ra iso nikmati allah. Jadi nek suara ono swara terus uripem enak. Mana sing ngomong musik keseringan itu tetap fase. menikmati Allah sing hak sing wujud setiap saat kok ngenteni nganggo perangkat nopo? Musik. Iku artine asik be Allah be, be musik. Barang musike dipateni Allah ijek wis ora asik. Jadi asik be musik kok be Allah. Musik wong asik dipateni terus ilang. Asik asik ya iku keblek. Saya kira rasa muni kara, kira rasa muni kara, muni keblek Walau <laughs> Wala bisautin dia ditas eh, ya nak asik kemperan Allah kan Allah tetap wujud musiknya dilereni terus gue gak asik berarti Allah tetap musiknya berarti nak musiknya dilereni asik kemperan berarti asik kemperan musik itu mulai ekonomi jajan kali ke seneng berjuang pada salami tempe asik, uang berhormat asik, pada mau ngerodo asupan panjer asik. Jadi perjuangan itu krono dilakukan secara berhormat. kali ke kecewa, hilang asik. berarti asik kamu berjuang apa berhormat? ambil saya. Ada uang berjuang lu dilatih belok bareng Gue terakhir lah, gue gue bareng gue tes desan ini kelas, gue tes desan. Mangkel mau. Tapi jauh terus ke GRPP aku menang terus berarti gak apa-apa, gak apa-apa dia asem nyopo. Ya. Jauh <laughs> terus GR bareng gak ditegur nyongkone. Gak apa-apa, yo GR, mereka kiai. Itu anak santri penting, orang negeri, mereka dia nyolak latihan ikhlas. Mereka anak santri ini APKB, khusyuk KB, nurut KB, terus dia ini asik berjuang. Jangan-jangan asiknya mergo diperlakukan secara baik. Barang ono sing beling dene kecewa. Berarti asiknya mergo berjuang apa mergo dihormati? Mane iku noto ati latihan iki aja kulino delok wajah sing nyenengno, aja kulino delok musik atau pendengaran sing nyenengno. Latih nak seneng iku namung krana apa subhanahu wa taala. Kali istiwasa sing teko warga nganggo sound system gedek-gedek iso barang bengi-bengi ning kamar dhewean wong apa mau ayo kan kes ketara mau asike iku semangate mergo wong akeh apa mergo zikir ning Allah wong aku ora muni ngono wong tukang sudon kamar dhewean wong apa napa wong padahal orangnya sama ngene ada kumpul wong akeh asing beling Allah bareng kamar dhewean yo asik itu berarti krono jadi latih. Itu nonton. Mulanya agak kiai sufi disalah paham bahwa kiai sufi itu ana murid asupan atau ana mati asupan juga ana kalau mati apa-apa padahal sufi itu jajal saya aku diperlakukan ini aku kecewa kalau orang kecewa berarti aku kawai kurang ikhlas bila yang cuma jenang tapi dilatih bisa sering ngomong musik bisa. Buatan ya sering, dewean ya sering kumpul. Kali itu ada begini. Imam Ibnu Athaillah dari, itu kami. Wong nak latihan zuhud, iku nak dikir be wong akeh gak nyaman mergo wedi ya. Sehingga dene dan itu dewean. Jika terus kulo misalnya kepen wiridan yo ya dewean bener ya. Kau nak kumpul wong akeh terus gue sound system soalnya gue nongas nangis nangis ukrono liar. Tapi dinya ambek wong sing ahli ma'rifat. Berarti kayak nganggep makhluk. Rumang sama makhluk sing akeh gaweane sapa kersane sapa. Kowe ditakdir dadi mursyid ketua ya kersane Allah, dhewean kersane Allah. Lah kabeh kersane Allah kok beda-beda. Wong ora iso ngaji. Mulane makom subuh itu sangi sore makom ahlul ma'rifat rifa. soal makomnya sak dhuwur sak dhuwure kowe-kowe ku ora ana makome wis dhuwur iku. Wis makom gak berwarna ro. gue jadi makom panak wal mahmud. Sak dhuwure ahli makrifah yo ahli panak wal mahmud. ini gue seraros satu status gue Lha paling stop stop. Jadi makom. Ini makom makom fana wal mahmud. Jadi makom urip iku wis dihapus kabeh sing wujud nama Allah. Ya kue kue hmm. Cara bahasa asal jadi menangi kue. Just ini tidak ada dalam referensi saya. Tidak <laughs> ada jenengnya, no. Wala bisoten yang ora kelan loro to iben kang api eladi dan tegese ingkang enak bisa sama, sama te siman masyur fa'al fi alusan ing dalem pengrumone wasyarihin lan sing jembarno lil qalbi qalbi maring Dan iki malih wala bilisane nan kowe aja tertarik ambek lisan fasihin kang api Sayyidin itu saya nggak misalnya ngatan melane, gue kadang-kadang yang ngomong no Quran itu suarane rai, asal makhluknya benar. Tapi latah gue kadang-kadang ngomong no, wong sing mau Quran suarane rai. Kau nak gue ngomong no wong sing suarane enak, jangan-jangan asik kamu rano Quran, tapi mergo suarane enak. nih lagu dangdut nah enak yang kok ngomong. Berarti enak itu krono musik, krono suara, apa krono Quran. Karena suara mulane latih sekali-kali dilatih. Karena uang suaranya persak. Misalnya Mustafa ngaji Quran kali-kali rumah nulis kupingnya sampai kelapas. Sampai tenan, semuanya lah. Jenggotan. Lang rumah nulis tak bakal orang seneng nih. Podiumnya wapi, kadang semua cowok wayu suaranya. Iki jadi juri untuk gaji, orang asik nih. Ya? Terus gue darah penting yang tinggi. Ya penting gak gede nih. Paham ya? Penting. Barang kontingan ketiga, Mustafa juga. <laughs> Welek, Matanya udah nangis. Lagu nih, persak. Nak jubli nih tetap asik. Ada kalau sopo yang ngelafan tetap asik fil jannah. Jadi oh, pasti menang no Quran ra didelok suaranya Tapi kok hati ini kok apa ora dulu penampilan tapi dulu hati. Gua orang satu Mustafa <laughs> Itu berarti zuri kelas dunia dan akhirat. Kelas dunia. Tuhan gue nanti jajal. Jajal gue mau wacana wali-wali sih, wis pokoknya wali-wali sih suaranya ya ora enak, tapi note ku ketok nek ibu kamu Tak balik balik note ku ketok nek ibu kalamu. Sehingga caranya wakaf. Misalnya ini contoh gampang. Ya contohnya gampang. Misalnya kita mau ayat, apa ya mau ayat? Yang paling masyur ya, sini cerita gini. Warok sama iwal ardi inna kulahakum mislama annakum tantikun. Demi itu hanya langit dan bumi bahwa apa saja yang dikatakan Allah itu hak. Hak itu nyata. Senyata kalimat yang keluar dari mulut kamu. Jadi maksudnya ini, ketika saya ngomong zidun kok imun, saya ini yakin nggak kalau zidun kok imun ngomongan saya? Yakin kan? Karena omongan saya tentu saya yakin. Ketika saya memegang hidung saya, tentu saya yakin kali itu hidung saya. Karena orang itu paling mudah yakin dengan sesuatu yang terkait dirinya sendiri, karena dia tahu. Makanya ilmu sejati adalah ilmu tentang dirinya sendiri. Makanya Quran mengatakan wa fi anfusikum afala bahwa ingatlah diri kamu. Bagian ayat nerangno misalnya balil insan wa ala nafsi. basyirah bahwa setiap manusia pada dirinya itu ada mata hati, ada mata kebenar. Warning. Sebetulnya yang paling tahu tentang kita itu diri kita, bukan orang lain. Itu omongan LSM sing darani wong dinilai kok wong ya goblok. Orang paling tahu kamu ya diri kamu. Saya ini nyun saya, misalnya ada seorang mubalek atau kiai atau orang yang sok soleh atau gus atau siapa saja. Mungkin pernah juga dia di hatinya itu nyun saya, di hatinya itu bayangkan di bucu wahyu sing koi artis. Atau mungkin kamu-kamu yang ngaji di sini pernah juga nonton sinetron atau nyesal ngomong ya ayu ning ngono bucu. Tapi tetap saja kalau kita jatuh hindari melihat banyak TV itu fitnah, apa? Fitnah, kenapa? Makanya hikam, kitab hikam kita uang alim tenan. Terus dia ngendikan ini kitab hikam. aja nas, ngono. Kulo siapa lagi aja nas. Mantaro kaya qina ma inda lidon lima ma inda nas. Kulo aja maleno. Ajhalun nas, mantaro kaya qina ma inda lidon lima inda Goblok-goblok wong itu orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri, sesuatu yang yakin dia lakukan hanya karena zon atau klaim atau perkiraan orang banyak. Misalnya saya jadi kiai, jadi mubalik. Kan MC ini muni sohibul fadilah wabil khusus sehingga untuk tenggo-tenggo fatwani pun kiai haji Kan kita dapat gelar sohibul Fadilah dapat gelar ingkang kilo tenggo-tenggo Patwani pun kita dari akan dawo latingkah lampai pun Padahal kita ini orang yang sangat tahu Bahwa diri kita tadi kita nyentak istri Tadi mungkin kita melihat gambar yang porno. Tadi kita sebetulnya kecewa sama Saiful Bed ketika Yugo Imangan Rasopan. Kita ini orang yang paling tahu diri kita. Zaman ini, misalnya orang mubalek tahu kuliah. Mungkin dia tahu betul kalau pernah pacaran. Dan yang dinikah itu korban yang dipacar terakhir. Tapi dia ketika Soibul Fadilah jadi mulia tetap tuh fitnah tuh nisa, masya Allah musibah. Iya. Maksudnya bukan pengalamannya. Tapi dia pura-pura, nah itu mau memperingatkan orang lain. Berarti dia meninggalkan ilmunya sendiri yang dia tahu. Mau mergo nyongkone wong ini berhubung wong nisa berfadilah seakan-akan dia dapat mandat berhak memberi nasihat. Mana lengi-lengi ya. ilmu sejati ya seni hatimu. yang wong kudu di ke pengiran. Kok wah kudu diisin Kowe eh, gak tau gak nangis ke pangeran pas dhewe. Mun ada pas ngaji ngarepe wong akeh. Kowe tau ning ngarepe pangeran Dewi kuwi. Bayane ngarepe wong akeh itu. Pas kena musibah ngarepe wong akeh gak kene itu pangeran bariku cuma bunga Pangeran ku pirsa nek ning kamar sing ngarepe wong akeh kudune padha. Sing yang ya mlane ashalun nas mantar kaya ina ma inta liqan imam. Karena kalau suwon sama nanti tiga ibu rasa tegas. Kue negasi uang seneng kau itu artinya hatimu mulai bubur nganti saya gigi jason. Kue negasi uang uang orang di mau kodok kodok. Kue nombor bujumu ya perjuangan. Rasa nggak dari uang dia nombor apa? Harga ya roh lakuan hatimu. Sausah dunia duit gak penting, penting iman. Kue duit nih hatimu ngerti duit pentingnya ngomong ngono jebar di duit begini begini ya ngomong ngono. Jadi pohon kon nganggo ilmu apa sing nyata dalam dirinya sendiri disebut dari insan wala nafsihi kasih. Sebagian ayat terangno wa fi anfusikum afala Bahasa Nah ini kebenaran Quran itu senyata kebenaran pengalaman yang anda alami sendiri disebut fawarok bisa iwal orbi indahulah hakum bisama enakum tanti demi langit dan bumi demi Tuhannya langit dan bumi Quran itu senyata yang kamu katakan mana nih yang kamu katakan tuh kamu pasti yakin kalau kamu melakukan itu karena itu yang melakukan kamu ya paham ya jadi kalau misalnya gue ngomong wong wong nggak diutang itu tepat waktu tapi gue ya balik diutang ratu tepat waktu gue ayo roh gue sing langsung gue tidak tuh wasiru nabil ma'ruf tapi ini beneran taruh itu. Tapi ketika kita disebut sahibul fadilah wal karoma yang ditenggelam fatwa ini, terus akan-akan kita ini membuat mandat berhak ngadani zaman akhir pun rusak sekanten masya allah pun yang saya pun sidik seakan-akan dia yang sidik sen saya saya nah aku penggemar aku pengunjungnya oh nyerita nama wae dewi <laughs> paham ya orang ya wae aja lunas mantar kayak nama indah lima pengen. Di goblok-goblok wong, wong sing meninggalkan keyakinannya sendiri. Kue ayo yakin tahu pacaran, kue ayo yakin tahu seneng wong sing mestinya karam mau seneng. Kue ayo yakin tahu bodoh di wong. Berarti mau tahu, Boleh balik bodoh di wong, mau tahu tora apa? Kue wali wae mau tahu tok. Kue ayo yakin tahu bodoh di wong. Boleh. Semua pengalaman yang kamu lakukan kue yakin, kue sing lakukan. Tapi gara-gara di subyo-subyo kue sohibul karomah fadilah, seakan-akan semua kesalahan tidak pernah kamu lakukan. Terus kue katut seakan-akan jadi figur yang nggak pernah salah. Salah. Berarti kue ikuti kata orang banyak yang nggak tahu hakikat kamu, tapi kamu meninggalkan ilmu kamu tahu sendiri. Yang kamu tahu sendiri bahwa kamu bukanlah orang baik. Jadi wa aja lunas. mantaro kaya nama indah lidon lima indah. Paham kita ya, terus mulai nak pidato rasa pede, sing saya gitu sama nasiru sama sing rusak gitu termasuk pulau bareng. Ngandani uang mon butuh podium butuh sangu repot ya. Ngandani dengan ngandani mau, Tapi kayak panitiane nak nyarang ini yo ya kebangetan wis ya. ben kan misale ketemu nak keterusan sama sangoni mah repot. Tapi kita kudu yakin ini aturan yang mulai kacau. Zaman Nabi ora orang ngandani uang kok difasilitasi podium sik di MC ini sik ora ono. Kita nggak ada wong yo ada wae nggak masalah. Masalah wika itu seremonial. Nah, Tapi saya yakin tori torikut dakwah. Iku senine zaman akhir model dakwah sing pidato Tapi dia kudu yakin hakikat ada wong rabu toh podium, rabu toh M. Iya. Weling-eling. Ya. Ditilat. Karena kalau kamu menikmati dakwah seperti itu, jangan-jangan kamu menikmati bukan karena dakwah ilmu, karena disugio-sugio, disambut, disambut. Terus gue mau perjuangan zaman akhir pun berat. Pengajian kasus ini jarang. Sebetulnya mau muji-muji cara pengajian seperti itu. Gak boleh. Bisa saja ada orang di luar sana yang ngancani preman, ngancani wong dolim, telaten, bahkan mereka keluar uang untuk no wong dolim, keluar uang untuk nyafis wong dolim, bergelem tuh. Cuma mereka nggak terkenal, sih terkenal sing pidato, sing pidato kok merosok klaim membawa mandat adai Padahal kamu tahu sendiri. mental gak itu nanti barang transportasi tidak satu juta sampai pulang atas itu rugi ya. Itu mentalnya gak itu kan? Muda kan GR koyok dari dari itu yang awal duit gue berjuang menggolek di servis menjadi soleh santri pidol di servis menjadi soleh udah ilah wonten mulai kuno jadi dari itu hakikat. Kemudian kamu nggak perlu nggak pidato nggak apa-apa kamu pidato, tapi kue usah terprovokasi bek servis MC muni sohibul fadilah wal karomah. Tetap kayak eling awakmu dhewe. yang hatimu pas MC yang muni sohibul fadilah sohibul fadilah oh, kok tidak bang halus iku hatimu hatimu betul. Paham ya? hatimu Kecuali ke makomnya wis dhuwur tenan sangone pira-pira serak kepikiran. Iku mau lucu lucu urip ning donya tapi sing dakwah tenan iku dakwai wong rondo, dakwai yatim, dakwai wong dolim, sebuah biaya yang mau jadi api ini disebut dakwah sing wal mu'allafati apa? Bulu guru Kayak kanji Nabi itu Nabi mesti betul arto Menjaga ini tiang-tiang yang benci beliau dikasih Sampai cari wong-wong sing mantan wong kafir lam yakun apa hoto ilayya min wajhi Muhammad falamma aatoni wa a'toni wa a'toni lam yakun wajun ahabba ilayya min wajhi Rasulillah jadi wong kafe sing pengal pengal gak ada wajah yang saya benci kayak wajahnya Muhammad ketika dia memberi saya memberi dan memberi gak ada wajah yang saya cintai kayak wajahnya Muhammad jadi disebut lawan fak apa jenis wa allafa baina Ya kudu ngerti ngono niku. Ben kowe ngerti nak dakwah iki kaya Ini pulau ini pulau suwon sangat ini ya, santri pulau sing ngaji pulau. Nah, nah acara pidato nak teko ya teko. Misalnya kayak sing ditegir jadi mubalak ya sekali jadi mubalak. Tapi rasa sok suci. Nah, ono MC ngelem anggap itu seremonial. Kenapa? Ngono gue ngomong ngono ora dijiwai kok. Panjen ya standare ngomong. MC ngono gue wes latihane wes kadang babat cili-cili ngundak kalau. Apa? Apalan. Lu barang apalan kok kalau bono hati. Jadi MC ini sudah ngomongin begini dong, kok ngomongin ini ini ini. Kadang-kadang berlebihan soal bulfasi lah, koroma, engkang pulau tenggo tenggo. Fatwa ini pun, ini apa? Dawa apa fatwa? Fatwa. Fatwa. Zaman modok ngaji, modok kita bulat begitu gue. Nah, kalau aku jadi MC engkang pulau tenggo masalah. Sembrono. Ya jadi ya, misalnya kayak apal Quran, masih wong uji hafid, kowe kan yo ya ora nak lola lari, Paham ya? Sing rusut yo ya. Tapi tetap disebut tuh Hafid hafid. Ya wis ngono aja nek MC kasih muni. Hafid itu ngono wae. Ora kok terus kowe ati wah aku tenang ono sing lali. Kowe roh dhewe nak lali. Paham. Ya lagi. Soalnya imam masjid rasa bangga kemana nih imam pemimpin menuju Allah ngajak mereka pewani soal Allah bisa jadi ketua ayo tak pimpin soal Allah gue suarga dia boleh dilebok nasib nih melalui imam gue sanggup imam gitu buat oh, berhubung aku ngimami gue ngarep disebut imam gue imam dari kata amam gue ngarep ya berhubung aku ngarep disebut imam tapi soal soal jenengan gusti rawani gue gue ngarep tetap nengatimu soal jenengan soal jenengan gue rawani gue orang atas kue pemimpin jejameh hmm. yang membawa mereka ke gerbang sur, Sembrono. Lami jadi wong ibu itu, delok awake mulai ini Quran yang bernama wa fi anfusikum afala bagian Sebagian yang surat yang balik insan wala nafsihi basir. Walau alqa jadi manusia manusa niku ada nurani. Kowe ya ora nak kowe iku gendro. Kowe ya nak Tapi ibu-ibu soleh. Hatimu ngerti nak iku wae mbok dadekno ilmu. Ben kowe ngrasa robana na Misalnya gue pidato ngarepe wong ake gue ayo ya ngerti nanti mental hitung-hitungan. Nah transportasi yang sak juta sama dua ratus gue kirim. Gue ayo ngerti hati ya musim. Cuma gue tetap gue buat dakwah itu. Monggo ngaji gue zaman akhir murid-murid aku. Tapi kira usah sok suci, gue ngerti hatimu di mental Tapi ojo terus ninggal pengajian, dia dia kue si area Islam, yo lakoni wae, ngajak payu yo lakoni wae. Paham ya? Ibu biaya sih ada Islam. Kalau kan dia sering di pengajian di kurang. Tapi cuma tentang aku atau awas. <laughs> pidato kue kue cukup. Tapi kita untuk tuh ekor. Gue sering makan di pengajian di kan, Tapi kalau jarang kan bocil Tapi dia sering kan. tiba tak kau pangeran. Aku kok rasa seneng sih aku. Kalau seneng pasti kalau sering. Gitu. Cuma kalau jarang kok nggak Tapi kalau sering. Gitu. willing-willingan nah itu bagian soal apa? Tapi kalau ingin kritik, wiling-wilingan kafe itu bener Bisa Imam Ghazali ngarang Ihya menobab ini ulama usul, ya menobab afatul ilm. Imam Ghazali ngarang kitab ya bab afatul ilm, bahwa ilmu juga ya bawa afat, bawa bencana. Bencana. Kau yang macam ilmu didagang mereka. Tapi kau yang kudu ngaji fawa idul ilm, faedahin. Misalnya kau KPIH misalnya. KPIH wong apa belajar kaji bayar tau. Enggak jawab ya. Tapi kowe kudu darani ape? Misale wong awam kaji tanpa pembimbing yo ya repot tenan. Repot tau gak kaji tanpa pembimbing? Repot. Yo ya ora gunane ilmu senajan to motive uang tetep ora gunane. Mergo roh carane tawaf mung gak bareng itu, Mudunge koyo kok jarum jam bareng tuh gak bareng. Padha. Ya? Boten ya kebalikan. Berlawanan. Eh? Berlawanan. Berlawanan ya berlawanan jarum jam. Tetap penting senajan Sa'i ku ping pitu, mana ping pitu sofa marwa sito marwa sofa iku loro. Sofa marwa iku sito nak marwa ke sofa wis loro, aja diitung sak tangkep. Mau kaya anak gue Pak Muat, Pak Muat kajian nanti. Bina wong daerah Duwono, daerah Pati, wah nyorot. Jadi dia itu bareng sa'i. Barang bareng sa'i gue seleran yang marwa. Terakhir kan yang marwa, apa tahalul. Ngenteni umat sitok ora teko-teko. Teko iku runtusan kabeh meh kesemper. Wong sak menake sing kuat ping 7 aku tok. Pongpong itu ngeping pitu, ora sak tangkep. Nanti <laughs> ping pitu sak tangkep. Sofa, marwa, sofana, sito. Sofa, marwa, sofana, sito. Dan ping 14. Terus ngono bangga, sing kuat kok aku. <laughs> Iya. Ya kesel dhewe. Akhirnya singkat cerita itu, lah itu saya KPIH juga bahaya, tapi ya penting. Mungkin orang KPIH, kue sanggup ngawal haji nawa ngawal ngawal. Mulai rojen itu nanti cerita kalau mulai rojen itu putra hati bahasa. Jadi orang ngomong kaji, yo kaji gue seperti latihan. Nah biasanya mutawif kan mendingin. Mau gue digerayani male, terus saya sempakan apa gue pun Oh, iya, mutawi kan jorok-jorok nak ngomong, jadi kon berayangi jadi <laughs> cek simpangan lah. Lah kadang pas bina nih gue mikot itu kan terus wong dolali, wong jenis katoan itu ora sak paket. Rata-rata wong sarungan wong Jawa katoan to. Hmm. Katoan. Warung kok Mekah kok jedeng. Ya Allah, ya Allah nong wah, wis sana kan ke strom listrik kok. Baru dibuka, wonten napa Mbah, wonten napa Mbah? Kulo pesegah doan Gus. Gak mau bayar apa? Bayar tek. Berarti katokan gak nggak bagian apa? Percaya. Jadi cerita wong haji Gus, masya Allah, lucu gitu, gitu. Nah, tapi apapun itu kita butuh. Mulane ki aja darani KPIH Iya nak gak diwarai yo repot. Tapi yo kon bayar, bibi pengurus KPIH yang menungso di anak bojo ya piye ya, bayar. Ben tapi nak sahur saya bayar kan aja ngrasa dai wong ono mergawe ini ono maksud paham. Jadi dagap gerakan realistis, oh. Jadi saya butuh ilmu bayar, sing manitiani yo butuh untuk duit. Tapi tetap agama diulangno sing bener. Paham ya? Jadi itu yang di dunia hasanah wafil akhirati. Tapi gue josok suci wong gue roh tenan ame hitung-hitungan. Mental ora hitung. Mane yang eling-eling mau hikam lunas, mantar kaya di nama inka dildan lima Jadi goblok-goblok ya, wong sing meninggalkan keyakinannya sendiri. Mana keyakinan tentang dirinya Misalnya kita anak pacaran, terus kita mau ngamuk, koyok-koyok, oh, pacaran, dosa gede, sehingga iso dimaafkan. Padahal dia masalah itu pernah pacaran. Ini kurang boleh. Ya tetap ngamuk, dia pengen ngakoni barang haram. Tapi oleh ngamukmu jangan seserius. Tapi orang sama nih ini, cuma bapak tok saya ngelakuin. Lho anak kok pindah bapak. Bapak kelakaran aku orang, ya curah sama muni ngono. Kok kejujuran malah jadi syariat aceh. Kali jare pedisem apal Quran gak lanyah, prengan ora lanyah, Mas aku bapak tok terus jebule mbok nol Yo anak terus pede gak lanya mergo niru. Bapak yo iya, tetep yo ya, nak ngaji tenanan, jadi apa Quran ngaji lain. Lah bapak di sini. Yo ya, kowe nanya, lanya barang apa tapi gak cuma Lanya yo kepengen. <laughs> Anak cerdas. Lah kasil tau ora wah anak ora Aku ora <laughs> satu kun. Eling-eling ya, apa lo ya kowe kulino gak wujud, gak kumorungkur, apa lo ya kowe dan apa aja lunas mantaro kaya kina ma'inka yidon gitu, nima indana ya. goblok-goblok ya, wong sing tinggal keyakinane dhewe sing dene roh dhewe mau mergo nyongkone manusa li paham ya rata-rata wong ku lali awake dhewe padahal dilakoni ayo sapa saiki wong sing ra ndelok wong prapatan wong wedok-wedok sing sing ra tomak ketika kita dipuji itu wong sing bersih sobat bul basor sing mripate atau sobat kuwi barang haram sapa nang ora karuan kaya-kaya iku ten tenan mergo diomong nopo wong yang mau omah utang ra nyaur bojo ra bahagia no tanggamu mbek kue mangkel bareng MC muni sohibul fadilah kaya-kaya kowe merasa sebagai sohibul fadilah ketika MC ngono kaya sadar Hakikatnya aku iso hibul masalah oh. no berhubung rahmate apa jembar MC-ne ora itu ngono paham ya iku darane kok aja lunas mantar kaya pina indah yaitu lima indah wala bi lisan dan ora kelan lisan pasti dengan fase jadi cerita wal makola asalisa sawa salah sunte makola kang kaping telu telung puluh anisnya abad yang berjalan Azutu te lapat zuhud itu salah satu pun tertentu. Zahak tel. Zayun si bisa <clears throat> wahakun dan hak wadalun Mana nih pada umum ketiga itu zadun Mana ada sangulil di mari hari akhir hari Alil akhiratnya dikasih akhir. Mana nih ma'adu bukan Bali Bukan Bali mana nih akhirat Jadi omamu rangguan Bali kakek bukan Bali itu Ya, makanya kena arah kuburan pun sadar rumah ya ibu. Omah sing tingkat itu buat tinggal, sing rumah permanen ya. Makanya kuburan gen kalau tak konolusi rumah masa depan. Ya. Tapi malah jadi, kok jadi lucu, malah wong lali mati rasa nama. Ya omah sing hakikat itu ya kuburan. Iku nanti gak nyebab, mustalah alam. Kalau yang nong kita ini ku tentang mustalah alam seorang ulama. Tapi nasi ngendikan Quran, Ma'at itu maknanya tempat kelahiran. Mana kula rajin nyesal, nyesal sangat. Kenapa bahasa Quran itu saya kira pasti dikenal, Jadi dikenal bahasa sudah diistilahi istilah e wong-wong tasawuf. Tapi jenengan sebagai wong senang Quran, senang pulau pulau elingno. Bahasa Quran itu usah hilang, senajan itu kita ora Maat, itu pikiran wong gun bali, gun bali nek bahasa ilmu tasawuf manane itu akhirat. Manane napa? Tapi kadang Quran menggunakan mana maknanya mungkin tempat lain. Ini ayat lagi innal ladzi farada Quran qur'ana rot bukan kok iya, silakan. Kaji Nabi puangan kan jenenge Mekah. Kaji Nabi nak delok Mekah nganti pangeran ra mentolo. Jadi Nabi nak badhe ninggal Mekah niku amen ngerti menang. Untuk gunung hiro gunung gunung Kusur, ijek ngerti napa. Mekah sampai ngendikan wa inna ila habbil bila ilayya walaula anna qaumu fi akhrajuni mimpi ini juga bermana di Mekah, gue itu negara paling tak senangi, tanah paling tak senangi, sayang kau memilu kurang ajar, wong aku usut diusir sombong Mekah. Dulu, kadang itu Medina, gue nabi kadang-kadang keluar ke perbatasan, dulu Mekah, Ya tentu dalam arah itu wong jarake wis 460 nopo di. Sampai pangeran sesuai ra mentok. Pangeran mentalane terus pangeran dawuh qad naro taqul bawa jika bersama Palan wal dianaka biblatan rahbo. Terus maksud ya. Terus kue tak aku roh kue amen delak delok langit itu ini perintahku tak konsolat madem kak. Ka'bah. dia kak bau kiblat. Kadang-kadang Nabi mau kau aku kangen Mekah. Terus sesit kandani pangeran. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laroduka ya. Muhammad aku itu pangeran sing nekir kue tak turuni Quran sing gawe aturan-aturan sing ana Quran farodo gawe aturan perdu berarti gawe aturan ketentuan iku soben mesti larod duka nopo hilang mesti gue soben iso balik neng mana nih so menang kuasai Kuasai nopo Akhirnya walhasil singkat cerita, tahun 8 Hijriah itu sono tanda-tanda Mekah dikuasai Mergo bar putih dia kelima ke tahun 10 itu ono fasung ya tahun 10 itu Hijriah. Iku iya, mau tenan dia rasul. Jadi maat itu di maknani akhirat itu istilah sufia. Apa istilah sufia? Nah, maat tengkorak itu seringnya malah mana apa? Tempat kelahiran itu sama innal Ali kalau alaikal qur'ana la bukan napa kita Girongon. Bareng Nabi pun satu Mekah. Girongon, makanya jadi Nabi itu ya Kemarin dunia si sibalaan alam Fal awliya, fal amsal, fal amsal Gede-gede ini coba jadi manusia, nanti jadi Nabi Kok coba ini gede Terus gede banget, gede-gede bareng Nabi Fatku Mekah pun Mekah ditalokno sana-sana sing kafir terus ke Islam termasuk nyun sewa Sufyan semuanya sing bisa iku Islam do sitok-sitok gara-gara Fatu Mekah Islamnya bergelombang gelombang itu napa waro'aikan nasa ya dahulu nabi dinilai apa aja jadi yusuf Islam itu udah personal personal saya ini job satu muka Islamnya aja jadi sak kabilah Islam sak provinsi Islam pokoknya afwaja nopo itu kayak nabi ini pangeran hasab biham di wasdaq Kue nak wes menang kudu maca tasbih Muhammad terus istiqomah. Mana kalau ngaji dan yang kita ajak mau cetak, cek kue menang cek kalah, kue udah mesti bener mau cetak. Mereka menang di umat akeh, kuna hati pas-pasan. Terus kue ngerosok Islam kuat, itu mereka pengikutnya Lu zaman kue cilik yakin Islam kuat, mereka pertolongannya Allah. Barang saya gede ngerosok. mereka umatnya akeh. Berarti zaman kue cilik iktimat Allah, barang gede kok malah iktimat Allah So, rupane ning mak. Nah, kalau nu tak latih, kalau ngaji be kamu loro ya tetap serius nggak tadi ngaji be wong akeh. Ke zaman kalau ngaji di santri sidik dakwah kulo ya lillah, saya ini be santri akeh ya dakwah lillah. Zaman aku orang kenal sampean ya diturusi Allah, saya usai kenal ya diturusi Allah. Tapi koyok koyok Allah naik sumate akeh berarti koyok duit akeh, engko sing ngurusi akeh. Berarti iktimat kalau di. Mana pangeran gawe contoh paradoks. Neng perang Badar kan Nabi wong sithik, akeh wong kafir, tapi menang mergo imani di Allah tenanan. Disebut walaqad nasarakum wa badri wa antum saya Saiki perang kuna ini wong Islam iku mbek wong kafir wae wong Islam. Wong Islam 10.000, wong kafir 3.000. Kalah menang wong apa? Kafir. wong Islam bareng pasukannya luwe akeh merasa mesti menang. Iku pangeran sayang iku wong Islam. Jadi keliru tauhid langsung dilingno. Iku wayo mahuna ini ajabat kum kasrotukum falam tuhni angkum saya. Oh. Paham ya? Barang perang Hunain, Islam sepuluh ya, kafir tolong ya, uang Islam terus landuh label yau min kasroh. Kita hari ini gak perlu susah kan? Merkorang arah kah? barang perang. Wayo mafunain is ajabatkum kasrotukum falam tuhni angkum syai'an wa alikumul alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum Nah, kata sekolah yang tadi di Jovo di santi sampai anak ini yo Karena aku percaya sampean rumah aku, mau percaya makhluk. Darah orang rumah aku sih udah pesantren, menentang Barno. Kalau bener nanti nakal sampai haji, bahwa orang haji Barno, mereka nak tenanan kok percaya ke makhluk. Seudon haram, udon di santri jos ini haram, no. Terus Barno. Mane kowe hubungane wong alim mek santri ya sing ngaten iki kila yaumil kiamat. Ya. Iku mulane kowe nek ana mursid iku ya mate akeh kowe kudu seneng piye ya, si arek Islam. E Tapi nak mbok gak bulan-bulan kuwi Iki iku makhluk. Wah, ya koyo opo iku. Eling-eling. Iku pengen. Saiki akhire nabi ku baru ayat tanah saya nafi nabi dinilah. Malah gue pengen umat wis akeh Muhammad, kowe maca tasbih. Malah ora kata wis tau akeh-akehan istighfar. Mergo wong potensi meleset, tentu gak nabi ya ini. Tentu potensi itu gak ada di nabi ya kita iman. Tentu potensi itu gak ada di nabi, tapi nabi itu dikandani pangeran sebagai pembelajaran untuk umat umat. Setelah umat itu banyak, orang itu potensi kumuluhur tanda. Makanya sepi bihamdi rabbika wasbih. Karena kalau pulau orang itu ini tambah kada santri kada, di pulau sering Tapi kira usah gedeng, bibi santri akeh udah tidak yang lain apa? Kalimat. Ya semua. Tapi kira usah aku mau luhur, bibi dirawan ujub, rawan percaya makhluk. Ini semua perasaan wong alim, diduduk-duduk artinya dia itu disebut Allah masalah masalah hati ini kita akan mutasya iham makani asumsi tak sahiru min bila ini saya sholat Allah gawe aturan yang Quran, yang aturan itu aturan terbaik. Sing dasar ngomong sing para pangeran atine kedidi anti mengkeret. Kalau lama di jeneng atine ulama itu koyo jero kurut, mengkeret, wedi wedideng. Itu jenenge tak syair rumin hujulu dulani na yakhshawna rabbahum summa summa tali hujulu wa qulubum di zikri. Wa atine tenang bareng wis santri sithik ya kersane Allah, santri akeh kersane Kue alim yo ilmu sing mari Allah, ya budu ya kersane. Wis ora usah budu ya yo kersane Allah, alim yo kersane ora di hutang ya yo kersane Allah, tapi Allah no nyawur perang. Ya tapi ora usah temen teman-teman, tapi hukume eling-eling ya wajib no nyawur. ya yo kersane Allah ora usah sal, Tapi Allah no ngilang Paham ya? Dene wis akrab ra mire-mire, sanggepe teman-teman, ya allah, Napa? Jadi eling-eling. Akhirnya rapi ini kumpul bareng Nabi Berso dulu di Islam itu kok itu asroko wajib bukan seneng di rumah ya aku tidak jadi nabi lalu seneng mau dia jadi nabi aku pengen wong do Islam saya ini wong Mekah Yang kota suci Islam kafe waro ayatan nasa ya dahulu nabi bila bukan seneng wong ansor cemburu Baru saya Muhammad itu asli Ansor ya pinter tapi ya rada kacau Sahabat Ansor sing ngomong tentu gak yang kayak satu numuat, satu baca, Ya apa gue-gue ini loh, jelas-jelas itu. Bar saya ini nabi gitu asli ini. Muni nabi bukan kan gak pantas akhirnya bahasakan di pulau apa redaksi. Amar rojulu buruk fatun fi ahli wa fatun fi asiroti. Jadi wong bareng balik di kampung halaman yo asik paling ragil balik. Soalnya saya nyetok nah, iya, nih iya di sejaman diusir kene saya nulu di barang sudah Islam paling aku belum balik nih, Medina. Jadi lari, jadi nulu lagi, lari iki. Lali iki digunjengno antar wong an antar-antar gue kalau balik balen gue mau antar Jadi Ya masuk akal, mereka Nabi punya kita asik tenang. songkok misalnya songkok asumsi dua hari, jadi tiga hari, tiga hari, jadi kan sampai berapa enam belas hari. Wong antar bar saya gitu. Sampai orang yang cangkem merah ini, Iki sik ngono zaman Jusir ya kene sing diparani saiki wis ngene paling ra gelem bali ya ora sing orang elek paling sopan sopan. Tapi yo elek wong saleh mbok ora kowe. Kan. Walhasil Nabi itu saya pirang. Pirang, pirang ya lewat wahyu, lewat ilham ya ono sing andai. Ku ketok nak Nabi Nabi itu. Itu sama sekali gak tersinggung. Terus Nabi aku Abu Bakar, mau ngutus Wabat. Ijma umfi fi kubat kumpulkan mereka dalam satu kubah, dalam satu khimah besar. Khimah besar, Bahwa ini kulon itu apa? Kulon kita hadis banyak, kulon sering ini ketemu sahabat. Ini gambarannya kok ini khimah, saya juga tahu khimah khimah. Kemah di tubuh pramuka. Tapi tidak sing gede. Masa di wong pramuka sih. Masih gede apa? Kubah terkenal. Oh. Tadi kan tuh, agak lebar, agak apa jenis? Kalau di pengalaman unik Yusuf, itu pengalaman unik. Kalau nanti ngisi ketemu Bilal, yang ngimpi kan ya apa uh, arbaan wa indah susan minan nubuwah. Jadi usai kenabian rawono itu wong mungkin di tafsir benar kok ngimpi. Tapi ngimpi sih bener. Ngimpi mung waktu ku ban mau ora iso mangan warak terus berarti dia mangan demi kepengen. Jadi bener atau karo Aku ngimpi ketemu Bilal jam sebelas bengi. Ini kisah nyata. Ya. Gara-gara aku sampai turun kepikiran itu, lo kan sering itikaf di Medina. Lo kan nanti tamu kau tahun 2009, 2013 terus kemarin sampai anak pulau. Lo mujang. Nah, teng Mekah, ini ruang sing biasa umroh nih, teng Mekah, teng Medina. Itu rakyat wedok kumpul. Sampai pulau nu di konco khusyuk, itu sholat Jumat tuh nangis, gue tak tahu. Bah, kok nangis kenapa? Gus mau selawas tidak tahu, sholat karpe umum itu, pikir umum itu. Pas nih ngarepe pangeran malah sholat dulu jejer wong. dulu kan nih Mekah kan sholat kan. Campur kadang sujud ngarepe wong ayu mus. Dosa akisan, corong mbok nek mati ya sujudnya kena ibu tapi Mekah itu panjat tes-tesan tenan. Lah kula ya Allah, makanya haji di seni pangeran wala rofata, wala fusuqa wala jidal fil hadfi itu enggak Justru potensi fase yo pas Wong sana mantunya Mbah Munda, wong alim, tahu jadi tahu. Kurang ngatur. Terus dosok kan apa ngambung hajar aswa. Pas wae ngambung, pas ono wong Pakistan ngambung, wah yo cara tak terus dong kena opo. <laughs> Coba nganti ngono. Tapi dia wong alim marah sudah sido ngambung. Mergo langsung sadar. Ngambung hajar aswad sunat. Nyelam kaji bu. Arong. <laughs> Jadi wong haji ora iso ora Wong-wong sing beling-beling haji nangis perkara mau mergo wong putih wayung Pakistan wong Iran terus nangis. Jebule sing ada bojo butok. Wong sadar tenang. Wes ra iso ra maksiat mang sangun ora wong pilihan haji wis ra iso. Wong terus aneh-aneh haji coba. Aurate wong itu termasuk wajah nah cara wadhab umur wadhab sampai orang Islam kon cadar. Paham? Ya? Iya. Khusus haji wong wedok mana oleh nganggo cadar kon ngetokno. Lha ora tes-tesan tok kok kudu wae ibadah malah kon buka. Nah, aku sering nih ya, rubat ketemu santri-santri sing ya rada beli gue kue kue. Mana nih kandang-kandang, ayo jangan karom nih karom, dua kue yo ya, dulu jangan nih general sing ketok. Jadi ya, nih Mekah, nih Mekah, mana nih karom malah ini do cagaran, tapi rawang aja malah butuh melebu. Masjid iya, ya mereka, syaratnya mau itu ekrom butuh buka. Orang kacau, tes-tesan. Mulanya pangeran nak nyindir. Al-Hajju asyurum ma'lumat Faman faradu fi innal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidal fil hajj Kadang sholat, inna sholat katanda anil fahsya iwal munkar Copet, copet, pas sholat ya orang Copet Ini sholat itu dijamin nyegah songko barang bisa ah, mak-mak itu tukang sahur ibu-ibu ngerasa ini apa jamaah ngerasa ini berjamaah ngerasa ini pas jamaah pak <laughs> wah salat ku tes pas sholat tanda mesti mandek off cuma maksiat off nak kaji walian apa mana nak pas tinggina ngina mah larang lanang wedok kumpul bojomu elek sing turu ngarep wong ayu barang kowe apa Pak Ora hmm. apa-apa. Kalau ini dulu rekaman radio tentang UI ketemu konco-konco sing termasuk wong elit tahu kok haji ini bareng Pak Harkot aku agak atau mau ini haji ini bareng Pak aku ceritanya tentang cerita bab haji ini cerita ya betul Gus kacau kaji kacau wes kacau kacau <laughs> ini dia pengalaman gara-gara isu-isu itu misalnya Mustafa ambil bujuni Contohnya sing ayu mesti nyontok nopo ya bapak ora iki. Sanggepe pas oh. Ono pasangan suami istri, esuk-esuk iku sing lanang digano mau Wong kae apik. Ayo Mak, Pak niku Pak. Sing dene kuwi. Hmm, dadi wong wedok iku Terus saya ini lucu nih, tapi ya tak omong no, ijolan. Tapi, wabah itu sensitif, ngaji kafe? ya apa mas tau debat ra oleh sing lanang menengahi Lah iya, kok menengahi tak omong nang ijolan. Kowe aku mesti bojo sing ngene iku. Ora aku ngomong. aku wong wedok ora iso. Lah iya aku sing iso nglakoni ijol. aji mesti coba niku pala rofa ta. Wala fusuqa wala jidal. Kudu ana mesti wong kepengen debat. Kalau oh, diceritani Gus Mat, Gus Mat balik balik man mbak Pulau, ngadi ibu Pulau, Gus Mat. Dia udah kapi dah gede dan gede. Wong ra debat itu rasa muka. Wong sese Mekah itu kan, Wong Cina itu nak kaji kan gawe mikrofon, umumnya wong mikrofon. Lah kan mutawid kan mesti madu masih. Allahumma Allahumma tahir tahir kalba kalbi kalbi kalbi kalbi tahir tahir kalbi kalbi. Jadi maknanya ya Allah sucikan hati saya. Ilatino orang di kalbi tadi kalbi. Jadi aku kanggo mikrofon. Ulama pertama itu orang Benung Benung cangkem packing gue cangkem apa? Iya, biro-biro rakomunis dong ya. Allahumma ya ora fase ya. Allahumma Allahumma tahir tahir kalbi tahir tahir kalbi kalbi kan ditirono mati e. berarti maknanya ya Allah sucikan anjing saya mulai muni kan sucikan suwe-suwe gak kuat seseh Arab kalbun-kalbun intak maksudnya asumu terus diomongi ya abis seseh ya, liane maksud wala jidal. Jadi apa? Maksudnya yang Mekah orang oleh jidal pak. Jadi kaji murah iso rata provokasi Aku es kecelok ada wong alim sabar. Ya jadi kudu muring-muring tenang Oh no, wis sebabnya e. Cuma kene kan apa Quran gak agak eling grape mring muring wala jidal. Nak fusut mesti mau semua ayo wae. Masa jajal umroh. Ada kira nangis tak jamin. Menangis siapa Nangis. Muara aja nang Mekah. Lah wong Mekah kan masalahnya problemnya kan ono Ka'bah. Lanang wedok syarat saya tawaf kudu tawaf ifadah. Akhire wong Ka'bah mlebu ning tengah, wong wedok mlebu ning tengah. Masjid. Problem ikhtilat maksudnya tentu Ka'bah barokah problem ikhtilat. Jadi gak iso wong wedok gak mlebu masjid wong dene nak tawaf kudu. Lah kok namanya sholat itu cucu ya jajar kue ngarep kok. Lha pikirku wong kudu ngajak Gus kon bareng ape salat pinggir wong itu kemarin. Lha pinggir wong ayu ngarep tuh ayu tak itu. Lah jenengan kok tenang ae Makom kula jujur, makom mau, makom kan makom panah, makom panah itu ra jelas, ra jelas status e Nah, aku sing nganggo teori ini ahlul makrifat. Pulau ada gedhe wong wedok boten saged. Niku gaweane jenengan. Mas kula sing dakok nang arepe kula nggih jenengan jenengan kudu tanggung jawab. Pokoke wis. <laughs> Wong sing nedir yo itu tenang lah ya. Lalu jawab nyelamat no itu. Ini cerita. Walhasil ibadahnya nih gila. Nah, khusus Mekah itu Nabi zaman di itu sering gila. Gak boleh imam Allah, amat-amat ya Allah dilarang ke wakau oleh kudu itu. Nanti ulama Mekah sampai sekarang gak boleh menertibkan wong itu sengpeng. mau Apa wong haji-haji? Mekah 24 jam tuh ora dileboni wong itu. 24 jam. Nah Medina kan di steril loh, harus jam 9 malam dan 10 steril dari perempuan rondo sudah gak boleh. Gitu gitu, gitu tentang orang yang biasa. Nah aku mau ketemu Bilal, juga Bilal, ngamuk ngamuk, ngipi maksudnya. Ya bah, tarif ini ada karena ini mah ada kanal Medina dari saat kamu. Halah ustudina libana di musim, ngamuk ngamuk. Nah apa sih Mekah, Medina orang yang Mekah. Jadi karena pokoknya gambarannya anak Bilal itu itu hilang. Dia boleh kan barang boleh kok ketemu pulau pulau sing dia Ini kilo gara-gara Medina berapa yang mau Mestinya wong wedok-wedok kok oleh wae Nabi nih rodo. Wong Ka'bah oleh disowani tak ikut jam kok sowan Nabi dia Mirip kok kira anak bilang ngomong. Lah aku ya protes. Aku sing mbak mau kulo. Lah yo iya kowe ngomong nak hukume Mekah mbek Medina iku padha kok aku jamu. <laughs> Aku yo ya bantawan. Lho salah kok ora salah kok malah drengan kamu Lah iya ngomong ngono wong akeh. Ayo kudu gawe gerakan fatwa nama Mekah Medina iku. Waduh. Wah, sombong Tapi sing kula kenang sito. Kula kula lu bar bilang kamu cek sempat aku ayo nabi, bapak kuning. Gawa ada mahamarat Quran di kubati Rasulullah. Aku cek kata-kata ya. Gawa ada mahamarat Quran di kubati Rasulullah. Kulo cek kata-kata itu, Pak, sing kula eling-eling. Bapak kuning, sono ambek omong apa. Ngono. Mbok terus kula tahu. Barang aku tangi Aku <laughs> nggak neng Medina mesti neng nggak neng bilang sih hilang. <laughs> Aku sih diampun. Dan terlalu aku tahu ketemu lama Medina, tak jadi diskusi. Udah ini ya nyesek. Kalau untuk Mekah, kalau untuk Ka'bah orang ditoleransi 24 jam, kok kangen Ka'bah, kenapa sih tidak ditoleransi untuk Rasulullah untuk jadi ulama ini? Aku bisa nggak tahu kepikiran bedanya Mekah di Madinah. Barat ya, kamu bilang lima ya, terus. <laughs> Aku yang protes, kok jangan kamu pulau betul. Lah ya aku ngomong, maksudnya ibu ayo dong gerakan. <laughs> Sembrono gitu dari rumah. Ramai ramel lagi. Lu dia oh ngirim kan sing kamu ngapa? <laughs> Yo ngirim iya, kok gambarane status-status. Aurane kesoleane ketor. Wibawa, gua ketorong, gue ketorong wibawa ganteng menjen Irne ya, wong soleh kan tuh bandel tuh orang kue wong asli. <laughs> Jadi aku dikit cerita ya. Yo ngimpi ora wajib diimani tapi kalau lu langgar hati ngimpi bukan. Kumamu tenang. Aku celing kok jam 11 bunyi nopo jam 12 posisi bayangan dalam mimpi saya. Banyak nih kata yang ngeluh ya, di Medina itu kan. Kalau jam berapa itu, 10 atau jam 9 jadi itu Nanti jam 4 baru dibuka. Tapi cara pulau, Medina itu masih tertib. Lanang itu sholat itu nggak jadi. Tapi kalau Mekah kan jadi satu. Orang ini karena tadi Ka'bah itu di tengah. Dan di antara syarat sahnya umroh atau haji harus wah kan. Akhirnya kan wong itu merangsek ke tengah. Pokoknya kabeh wong kan mesti ngajak bojone, anaknya macam-macam. Rawane ngajak demenane napa itu kan gimana ya, mau nah, tapi aku rasa usah mbok sesali kowe terus iki piye kok istilah oh, benar rijal wan nisa. Pangeran iku ngerasa nget. Semane fala rofata wala fusuko wala jidala fil haji. Jadi macam dites imanem sepiro. Pas haji jelalatan. Ini eh, tak jamin ya, gue gue tetap jelas. Mumpung Turki gue payu ayu. Gue artis Indonesia paling ayu. Ketemu Turki ada kebab tuntas ya. Gue artis ini paling ketemu Wong Turki sing bakal kebab rasa rasa apa? Tuntas. Tuntas cara gue. Lalu pas aja ini tuh. Kadang itu sasar itu tolong gue itu. Mungkin nanti jajal itikaf ada sofa jam loro bengi. 2009. coba Quran teng guru sofa. mungkin itu kira nanti tiap kira Keyakinan mau coba Quran teng sofa. Baru terus. Tok jam Lah problemnya itu mau. Wong wedok normal, ya kan nganggo cadar nanti timur. Tapi yang bab haji kudu dibuka para tes-tesan. Di pancen tes tenan, ora jajal, mana terus. Mana dia baru umroh berhaji, kok raimu tak delok soleh tak lem teman. <laughs> Tapi ada raine ono palu arit berkobar kobar. Jelalatan apa? Kok kan nak mau marifat karo. Kenapa aku bebas Gus Tapi orang orang aku muka sampai satu kamu susi itu orang Jadi saya waktu Hanifah tahu muka sampai jadi dia itu yakin dawe nabi nak wudhu nyeblok nak dosa ini wudhu itu gue kan mau iman kok tapi raro dosa iman kok atau mau kata ono wong wudhu lewat karo aku wong itu e wae ya saya itu ada sini jenengan itu wae satu keman sih nong alim kok sing ceblok itu badan celeng gue bagi gue nasi dari nak kano itu pansi maya lah tidak Sampai tanamnya minta kok opo no wali nabi zaman akhir. Kode ini senangnya ngurung musik. Terus ketika no tanam ini yang tak untuan itu anrupu wali berkat Nabi Khalifah no nangis. Ibu hebatnya syariat. Ya Allah amar karena anas tura aurat mukmin Dengan perintah ulon bukan orang roh auratnya wong mukmin, elek wong mukmin. Tapi gara-gara muka sapa saiki roh elek wong mukmin. Mereka digelok keceblokan Bani wudhu ketoro dosanya. Kalau Abu Hanifah ora wudhumu terus pilih dosa? di bolak-balik ngakali. Mulai tiba sana dino kan orang iso Allah tapi tiba kalau jengking. Apa mana, Apa mana? Tak baru ke komater. Lawan. Ya Allah, engkau memerintahkan kita untuk menutupi efek yang mungkin. Saat ini kalau muka sapa ngerti efek yang Pulau nyuwun ditutupi terus ditutupi terus sekarang. Mulane wong ra muka safa iku makom sing sakuse. Jadi makom mami wis dhuwur mergo makom sing sakuse. Ya aku Hanifah pawai bar muka safa kepengin ndak meneh. Gitu to. Lah kowe wis gitu asli apa mana apa mana asli ini tutupannya Abu Hanifah kan gak asli wong tahu muka safa asli asli berasi apa ini Oh isinya tau, build up dari mobil bang. Aku gak mau sudah seorang, kalau tau ngalim gak sampai wis tapi mesti tahu, tapi ngeri, ngeri. Kalau dulu nanti trauma dengan jadi suara dan sekian kilo itu dengar, kalau manis. Tapi nanti tapi nanti, Tapi sekian menit kan detik. Ya karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu bebas jarak, bebas nama, Jadi Allah kalau menghendaki Bojone Mustafa ngrasani Mustafa Mustafa ning kene itu kan ngeri malah itu kan. Padahal bojo kita mesti kerasa di kita kan bahaya itu kok. Nak krungu terus kan malah malah mangkel. Aduh aku. Jadi paham ya terus pulau suwon. Ngaji Quran itu ya mirip-mirip kados pulau. Panjen awalnya Mekah, awalnya haji desain tes-tesan pala rofata wala fusuqa wala di dalam fi fi itu mana yang dalam jadi justru ritual pas haji pas sedang haji itu potensi mak ini mau kok saya seharap pertama wis sabar akhir akhir ini <laughs> kabur kabur intak maksudnya asumu ngono kan elek ya, ngarepe kabur lo nasi sing wong Cina muni kalbi kan atine maksudnya atine ingsun. nasi sing saya Arab muni kalbun kan <laughs> aduh apa di. Wong Cina, wong Cina orang kepikiran. Mungkin pikirannya ya Allah sucikan hatiku, tapi orang iso muni fase makhluk kolbi, kof kof kolbi, kahir, ya? kahir, kalbi, kahir, jadi tidak ada umatnya. Lalu saya pikirnya kan risi, iki asu herder tau kok nganti minta disuci. Mengenai wong itu dimengerti ya kudu ngaji. Kowe dilatih ngaji malah apa wala fusuq wala jidal apa fil Tapi nak sholat ben, sholat itu mesti tanda ada faksai. Mak-mak sentukang rasani lah. Mau sekali sholat mandek. Enggak bar sholat, bar salam, bar doa mulai terus no, apa tenan konsisten itu. Orang orang terkait bersaing. Kalau nanti Kata kiai, pian muridnya bapak bikin desa kulo. Kah? Aku kulo. Cara nih ada nih itu gak ngerasani pilat ini. Aku wes usoli wes takbir, gue jangan terus ngomongan nih gosip. Bareng wis bar ngaji, iku cek terus nabi tak hmm. iku ape kok pengarang buku. Tapi berseri ya. <laughs> Oh, jenengan tak jalmi solusi kok mas mau. Lah iya mung sunai wong itu. Yo aneh kowe yo padha kok ngono lho. Lah mung ngono itu kok kok ngati ro kok saking burung. Kiai gak ngrungokno Quran malah ngrungokno wong katane aku astagfirullah astagfirullah. Berarti kowe beriritan gak maca Quran, gak gak mergo ngrungokno. Cuma nggak sembrono. Gitu. Jadi haji bagian just terus, terus pokoknya tes dan just dengan soal ujian itu. Gue nyesal rugi di bujo elek, gue wong ayu kafe, ya nyesal kiri rolong suke. Waduh nih kono. Waduh malah nak saya sok engke malah elek menang hati Masya Allah jamaah wong sakmene aki ora koyo musola aku. Sak sof ora gendep lho, malah sembrono. Wong karuan musolane dhekne dibandingno masjid haram <laughs> ah, malah sombong. Wong trimo musolane dhekne kok dibandingno. Oh malah sembrono. Wong karuan masjid haram digawe Allah spesial malah dibandingno. Bariku moncer ning hotel. Ayo sobat bae, musola ning Indonesia koyo ning Arab. Sembrono Indonesia kok padano. Ah, maslahatnya ya pincang-pincang sidik ngene iki sok loro telu, ora ngeneng kiai ning pindah musala. Senine ya. Engko kecewa mbek balik nang ning. Senine kiai ning Indonesia ya ngene iku umat iku datang dan kembali. Tapi rasa kok. Rasa bawa apa? Kalau dia sering barani status-status terus ngaji tegan kula kadang caci kuat ya kadang kok karek loro ku piye solusi ya ora ono solusi iku sunatullah. Sunatullah ning Indonesia kase ya wis. Ini simbol tenggelam mulai. Wis kudu kok rido ono ene apa? Sembrono. Emang eh, ini kan yang ngetes hati, wong Mekah wong badi no Indonesia, akhirnya ngumpulin nopo, nopo, ngumpulin, ora oleh malah rofata, Wala kusuko, wala sikal raoleh, kue saat itu nintil mu'minin, kue raoleh sebutkan doang. Kalau dini wong rek bapak sholat yang doang nabi, terus benake. Ya kue imamnya mau mesti sah, mau kue diri jadi imam, ra mesti mengajak mereka ke surga. Kue reiso jamin mereka ke surga, ada kepengen makmum PKB, apa kue jamin iso nih. Mestinya nak pindah musola, iso wae imam iku sing iso moro swarga nak ora iso berhubung ra mesti iso sithik ra Allah dadi sing mlebu neraka sithik ora kok akeh-akeh <laughs> mung kowe ya ora yakin iso ngajak ilal jannah kok nah kaya ya, apik sithik yo ya. sing sing keliru ku nak blas mergo ora iso usoli imaman tapi sing blas wae jare ulama oleh niat imaman iso ana ya jin sing makmum nak mirip kan terus do makmum Imam itu podo iki. Paham bos Kowe nara no makmum, no lama sih darahnya oleh niat. allah nak kowe gelem jinjin jin gelem. Imam e kok rontok. Tapi kalau nanti robot ini tenang, jadi kalau nggak buatan dukun, kalau nggak buat dukun. Tapi dia nanti roh yang yang sing ahli ngotot ngertos nak, mana kata jin sing deret sholat yang alim gitu. Kata sangat maksudnya pondok-pondok niku ya. Gue kula keyakinan kula nggih ya, wonten. Mbok nek sampean tau mau mujin mbok ora kancane tapi tapi iso wae justru kanca iku gelem. Dileng-elenge kula suwun sangat ini ya. niku giling-gilingan Quran ya dadi ma'at kalau kalian malah nak ning bahasa istilah usufia ma'at itu mana ya Tapi jangan kamu pukul rata ketika Anda memaknai Quran. Dia nak Quran ma'at itu apa? tempat kelahiran, terus sesama innal lagi kalau Quran, 'alaika al-Qur'ana wa qara'tuka ila Tapi yo wae ulama sing ini ma'an ning kono iki maknane Tapi kita boten nah adalah aspek muncul kita boten karena konteksnya tidak tentang akhirat. Tapi kontennya bahwa Nabi itu sangat-sangat rindu ingin kembali ke dunia. Bareng Nabi rindu, wong ansor cemburu. Cemburu khawatir Nabi nggak balik ke Mekah. Jadi nak kalau terus nol ceritanya, uang hasil kumpul hebat tenang nanti. Kalau yakin, idol yakin, hakul yakin. Nak Rasulullah ini bukan buatan manusia biasa. Orang bersih itu hatinya. Orang disuudoni itu kalau kita kan sakit, kalau kita kan apa? Sudan Disuudoni bahwa Nabi nak loro yang ngajak kita dari antar barang asik eling du dulu paling kalau belum balik tunggu kalau kita kan sakit nabi buat dikumpul kabeh saya masih hafal teksnya begini. Nabi sempat dia bareng semua ansor kafe. Terus orang uang muhajirin sahabat nggak tekok jadi Nabi jangan tidak boleh ikut disuruh keluar. Jadi Nabi kena tentang pertemuan selain ansor keluar. Padahal ya orang sahabat muhajirin yang iseng ono opo. <laughs> Ya, mulai disewa beli ya ono ono opo. <laughs> Ojo selain ansor keluar. Tapi ya ono langsung beli. Iya, kalau saya ini mau tinggal di rekaman sebrono. sebrono ya. Walau itu terus Nabi ngendikan itu ya jatah iya, ya Nabi ngendikan. Makolatun balaponi angin. Olah itu sangka kau tak kau lah. Apa sih omongan yang sampai dari kamu? Coba omongkan. Misal satu buku. Terus satu dulu badai sahabat yang keren, keren itu ya terpelajar Jawabnya benar. Sa'ad bin Ubadah itu tokoh besar orang apa? Ansor. Ini orang yang dulu dirivalkan Abu Bakar ketika kandidat Khalifah khalifah. Ketika orang muhajirin mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, orang Ansor sempat mintikan minna amir wa minkum amir. Kalau orang muhajirin punya ketua, orang Ansor harus punya ketua. Setelah Nabi Bapak itu satu benar siapa? Dan tadi jawab, ya Rasulullah, Amadu ahlamina falayakulu nasyaitan Kita-kita yang terpelajar, yang sepuh, enggak komentar apapun. Tapi wa amadu ahlamina. Tapi kalau anak-anak muda ya memang komentar itu. Jadi yang mau disalah Indo, Jadi sunane kuno itu endo. Kalau ana gado nih kan Ana apa, Mas? Boten dia Kalau derek. Kula niki kasupuan. Sing komen itu sing nom-nom Wes. Nabi ya tenang ya. Lagi iya, terus ngomong apa sing nom-nom. Akhirnya cerita. Nabi jenengan ayah asik teng Mekah, paling buatan purun balik teng Ki Mekah nu keluarganya jenengan tempat lagi jenengan kita ayah Pak Asik ke Mekah. Nabi jawab lucu. Maksudnya lucu itu indah. Supaya mereka tidak takut Nabi bukan Wah, abi tenan dewe Nabi. tak kenal Orang aku tetap balik di Medina. Al mahya Mahya, wal mamat. Aku zaman urip itu zaman melarat di Mekah sing uripe aku kuwi. Al mahya mahya. Aku urip iku Aku janji wal mamat mamat hukum. Aku mati ya awal. Oke. Wong ansor mau wans. Lalu Nabi agak sakit. Nabi itu ya Allah jangan sampai saya ini mati di Mekah. Karena Nabi sudah janji saya nanti mati di mati. Akhirnya Nabi ya sempat kok tapi Nabi itu ya seni. Lah kok ngomong ngono maksudnya piye? Lan aku dari ka illa bin nabi Ya Rasulullah, kalau nanti ngomong ngomong saking medit kulo tentang jenengan, kulo rari barang terbaik saya dibacong. Nabi akhir nabi seorang orang sedang aku koyo kowe ngomong ngono saking seneng ini kan harta terbaiknya orang Ansor, aset terbaik. Kok nanti jadi mana pun dari kailah don nabi kayak don itu mana nih medit. Kulo ngomong ngomong saking medit kulo gak ingin barang terbaik kita dimiliki harus kembali ke kita. Nabi nabi. Mana omongan keliru rasa bersalah, mau kadang bukti cinta. Nanti kue sekarang wayu bujumu ngerti. Kalau kue itu makhluk terbaik. harus pilih saya, harus pilih saya. Tom, paham ya? Tapi soal bujuk gitu. Si tok ora kodak biru. Nak ngaji di bujumu itu tambah aku ragu. Nah, itu saya masalah. Nah, niatnya ngono. Karena niatnya yang pertama, Bagus, tapi umumnya niatnya yang pertama tak kedua. Kedua. Akhirnya tenang. Gue ganti. Jadi mulai dulu sebelum dia nanti kiai, kadang mana santri itu salah redaksi dalam mengutarakan mahabbah. Ya usah mengadili dulu, soal utara utaraan mahabbah, tapi ini punya keterbatasan bahan Jadi orang pidol ya, paham ya. Kalau nabi itu tenang aja. Kau kok ngomong ngomong itu piye? mana hulu nak gak kaya Rasulullah ilah dona kaya rasul itu mana nih masjid mana nih ma gua ala itu Rasulullah tentang berita yang goib tentang Quran tentang ilmu nggak pernah mat pasti disam disampaikan jadi kita mengajari berita tentang bahwa gua ala itu itu ini eh dibahas no itu jadi mana Akhirnya Nabi kabur dari Madinah saya ini dari keramati Medina. Umpomo Nabi Kabulut di Mekah, Medina kota mati. Karena semua ritual haji dan umroh itu rukun syaratnya disebutkan. Kalau Nabi di sarana Mekah tuntas ke Medina? Oh tuntas hanya ditulis sejarah dulu Nabi pernah ke yasri, terus tapi kembali lagi. Tapi uang kan seorang wisata ke Medina ada ziarah ke Medina tuntas. Baru kayak Rasulullah Mekah Medina setara. Bahkan ulama sampai sekarang khilaf Mekah sama Medina itu bukanya Abdul Mani. Ada mengatakan Abdul Mekah karena ada Ka'bah. Ada mengatakan Abdul Medina, Nabi itu Ka'bah dan Rasulullah itu Abdul Rasulullah. Iku kan Nabi. Dari ya oleh dulu al mahya mahyaku wal mamat mamat. Rojana ilah wa ilaihi. Aku balik balik Allah ya balik. Rasulullah jenengan sing seneng Medina. Tinggi itu Medina itu makwar Rasulullah pun bangunan juga Rasul. Nah, ini kalau senang berumroh Indonesia. Wong ya. Indonesia itu baru gak tenang. rata kaki KPI umroh itu balut kanjeng anut kiai. Setahu saya rata-rata tur itu kan ke Medina dulu. Gak hingga sekarang umroh sekarang kerennya ke Medina dulu kok. Medina dulu. Kalau nunggu syukur. Tapi ini harus kita pertahankan. Selagi mungkin kita ber piye piye ana kula nuwune Ka'bah iku nganti mulyane ngono mergo sing mromosekno ono sing ngubungi Ka'bah ora iso omong nganti dihormati ngono mergo hukume iso Rasul wong ra mulyane masjid haram mergo dawuh Rasul berarti kata kuncine ning Ka'bah Rasul Kan kula setuju nek iso yo ya. tetap tradisi nemu di Madinah. Kalau bangga ke Indonesia, biro-biro umroh kan biasanya tetap di kiai pemandu rata-rata ya kiai ini juga terus pulau-pulau ini cara apa mesti kiri naik so tak timbul mati kami ya? pulau nanti 2013 haji adalah kami ya hari baru itu bisa kue nak suan nabi niati pamit nabi ingin suan muka kumpul barokai suan nabi berrohmah hajimu jadi haji mabrur jadi trennya itu seperti itu tapi misalnya atas nama kloter dan teknis kamu harus ke Mekah, ya jangan menikah. Iya, iya, kue ini Mekah, gue ya ke panduan nih. Rasulullah panduan nih. Tapi gue rasa ngotot, para kloter ini Mekah sih terus muncul ngorok. Tidak raiso balik malah. Cuma kalau saya salut sama tradisi umroh di Indonesia, rata-rata trennya kan tetap. Kalau haji mah nggak mungkin kan berdasar kepentingan teknis, no? Karena nanti yang mepet musim haji tentu harus langsung maka jadi itu tidak masalah. Tapi apapun itu kita harus terlatih tadi kayak orang ansor harus punya dor, punya medit, punya medit itu ini. Rasulullah itu barang berharga kita. Jangan sampai dikuasai orang lain. Kita yang mukmin harus yang menguasai. Jika kita harus ya harus sama. sana. misalnya kita bangun rumah kok tidak sambil ya. awan sawah tidak tahu ngatus juta. Umroh mau tolong puluh juta rabu lakoni lah iya demi kangen sawah gue bayar tolong puluh juta kangen nabi mau solawatan kenduran mau entek setengah juta jadi wes kangen. ayo iya, gue kepengen duit sawah tuh, gue itu tolong atas juta. Karena mau nampi kangen nabi mau solawatan biayanya sama lima ratus saya terus ngundang santri limo. Ini ya dramatis lah. Kalau untuk harta kita sampai habis tiga ratus juta, tolong gue cuma nabi tolong puluh juta aja. Aku. Kalau umroh 2009, duit ulang ya mau sama tadi. Gue tenang tentang tabungan, dia ya nggak mungkin pinter, ya, saya dolar. Terus yang amal kita sampai. Tapi ya ini kok kalau udah kita ke soalnya. di pikiran gue aku apa itu yang bisa. Maksudnya, mas mosok. Aneh-aneh gue, tapi dia gue pikiran itu sama barang kok aneh. Kayak tuan tanah kok, sesuai suan bisa. sih. kok gue umat sini, yang kebut-kebuti kan agak dilapor. Bahaya gitu benti kon gawa aku malah. gue matur ben Nabi Rasulullah sing ngaji tafsir kula niku kan. Urusane jenengan kula sak sanggup niku mun abot dosane niku. Ben Nabi kan enteng wae. Habun nasi lawo, wong paling disenengi pangeran. Dadi nyapati kowe enteng. gue aku gue merusut. Ya eling-eling ya dadi innal ladzi farada 'alaika al-qur'ana laro juga ilang. Ya. Wal hau teha maknane hujan itu petunjuk di sini maring Di maknane za itu zatun lil ma'at, maknane hak hudan litti. Ai suruh kutorikin tegese ngambah dalan yusilu kang iso ngambah no opo dalan ilatori tariqi maring ila tariqati maring dalan al Muhammad ya, di kampung so Muhammad. Ini kalau rapi wong endo endo. Terus mungkin aku rapi dengan Muhammad ya bahasanya itu bener. jadi aku rawani gede Muhammad dia piye aku Muhammad itu nak dinisbatno jadi Muhammad dia nek sing macam Muhammad lo kita wong NU yusiru toriko Muhammad orang orang Ora ono kita gone toriko anak dia Mulai nahdiyah Mulane wong ora tak gedeng Muhammadiyah teman-teman ora cocok wong. Mereka bahasane bener. Tunggali tilafah. Aku nak gue pro khilafah apa anti khilafah. Aku ya ini ini bahasa khilafah itu benar wa asabul ladina amanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. Jadi bahasa khilafah itu bahasa resmi Quran. Wong nak iman amal sholihah mesti diparingi dari khilafah. Paham ya? Nah soal kira cocok hati iya ora cocok kae tapi kowe di bahasa kita bahasa kita kan nih Quran. taklifan yastakhlifanahum. Paham ya? Kanjeng Nabi diganti Abu Bakar wong bahasane no khalifah. Khalifah itu master ya. Iya. Jadi kurang bingung, tapi tidak gede ngomong diprovokasi dia ya ngomong aja. Tapi pimpin kena ya, tak kau itu. Aku rasa seneng be Muhammadiyah. Saya terjemah. Aku rasa seneng sing berbau. Mat lu, kata malah ada rasa terjemah. Perkoro. Ya kali kayak mending, aku rasa seneng gue umpama dia aja, tapi terjemah. Aku rasa seneng gue sih berbau. Musibah gak? Ya? Aneh, soal-soal. Tapi ya bodoh, aku gedeng gue. Berarti nanti nak aku gedeng gue gerak nih. Lah, musibah. Mana rasa gede, misalnya rata rata setengah. Nama, ya kunut tau, Aku rasa cocok gue sing kunut kunut. Aku rata tahu bahasa rasolat, tapi mending ngono aku aku diprovokasi. yang sering diprovokasi di sana. Aku dore iso ngaji, lah kok iso? Ya Udah ya. Modele wong ngrasani ku cek pede iki, pun kowe wis iso diwecos. Sombong sampe kelompok iki. Ora iso ngaji. Kowe kowe modong elong banyak. Lah kok iso? Ya boten. Padha wae kok. Oh, jadi gini. Walha uhudan lidin hai suluki ken yusilu ila toriko al Muhammad. Ya, sing bosok. Bosok Muhammad yo. Iya. Sing bosok. Kanjeng Nabi Mustafa pada iri ini. Itu Muhammad ganti kanjeng Nabi dia betul. Ila toriko al Muhammad ya sing bosok. Kanjeng Nabi dia. Eh, yo iya, Muhammad bosok Muhammadiyah. Gitu ono jadi wong nggak cocok itu terkontrol piye kadang istilah itu benar kayak HTI mungkin anda tidak cocok HTI tapi nggak usah anti istilah khilafah karena itu Allah berjanji wayas takhlifan nahu fil ardi kama stakhlafal ladina nahu istikhlaf khalifah terus istilah Quran lain wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah jadi khalifah itu masdare khilafah jadi bahasa khilafah itu bahasanya Quran, bahasanya kanjeng. Nah, kue anti Quran kesannya anti bahasa yang diciptakan untuk yang uno. Muhammad yang Lah kita pe Said Muhammad, kita pe wong alim-alim ya biasa. atau Riko Al-Muhammadiyah. Kita ke Habib-Habib juga ya biasa. Tapi maksudnya orang Muhammadiyah hormat. nah itu misalnya terus kue ngorek ngorek kita popo, Kita Atau Riko. Jadi mari mas maksudnya kita sungkan jenenge, ya, itu kan menyebut nama yang paling kita urut. Ya, terus misalnya ngomong, mas Muhammad ya, itu berdengar. Mulai mulai ngaji ya hati-hati ngomong ya. Itu hormat lapate. Misalnya rada cocok wonge hormat. Aneh nah, wong dengar biasa itu ya apa sih? sesuai mereka ada hal yang lebih baik ketimbang kita ya biasa saja mereka orang mukmin yang harus kita hormati bisa saja dalam banyak hal baik mereka harus saja dalam tradisi jamaah mereka itu lebih baik mereka kalau awam malah nanti bersolat yuk nah, kena grup kita ngerti ngaji dewi itu sholat wis dewi di semongso mandiri so sholat <laughs> Sebenarnya mereka kan enggak merosot sholat karena jamaah kayak orang. Nah, jadi dalam berjamaah pun kan mereka kalau nggak jamaah kan kayak ada kita enggak lagi awan-awan tidak ada ada yang masjid rumah saya sholat mandiri mandiri dari sholat lebih cepat bangun masjid. Tapi sing jenis gini kita orang tua sholat di rumah kan sholat masjid malah kejangan, imam itu kok terlambat imam kurang disiplin. Barang imamnya salah makhluk, imam kok makhluk tidak bener. No, pengiran dari serajanan nggak ah, di bangga cangkeman bener sholat nih omah. Walau ulan hak utai hak dihujan di sini sulu kutorikin tegesenga eh sulu kutorikin tegesenga dalam sulu kutorikin sami. Nah sulu kutorikin mengganti kata hudan berarti ropak Nak suluki berarti kata-kata din din ku apa din itu dalan sing ngambah isi lukang kang iso numeka apa suluk ila tori pamaring dalan al Muhammadiyati kampung bangsa kanjeng Nabi. Berarti NU ya Muhammadiyah. Jadi NU mesti Muhammadiyah. Mergo NU berarti ya ikut kanjeng. Tapi nak Muhammadiyah orang mesti. <laughs> Yo ya padha wae Muhammadiyah ya anut ulama sembrono. <laughs> Terus wadalu tedal iku dawamun mana nih langgar tua taati yang atas Di mana nek tedal iku dawamun ala taat. Jadi singkatane tadi ku zat zatun lil ma'at ha hudan bidin dal dawamun alat taat langgar tua taati yang atas